sebagai fungsi khalifah yang telah Allah jelaskan ini ja'ilun fil ardi khalifah aku telah menjadikan di muka bumi ini khalifah yang makna khalifah ini adalah yang melestarikan semesta melestarikan semesta adalah manusia dan yang kenal Allah dan kenal syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bukanlah Islam jika terjadi jika membuat kerusakan Islam tidak mengajarkan buat kerusakan tidak mengajarkan pembunuhan, tidak mengajarkan pembantaian, tidak mengajarkan uh, pemberontakan. Tapi Islam mengajarkan keindahan. Akan tapi musuh-musuh Allah dengan media mereka akan selalu membuat ulah. Di saat terjadi pembantaian kepada kaum muslimin, tidak pernah ada yang mencoba mengangkat berita tersebut ada dua macam karena mereka tidak mengerti Islam secara benar sehingga mereka enggan mengangkat Islam yang sesungguhnya atau mengangkat Islam atau karena mereka tidak tahu tentang Islam atau karena mereka tertipu oleh beberapa media-media sehingga berita terakhir ini katanya ada di Perancis atau di mana itu ada pembantian kepada masyarakat sipil tapi lihat media langsung memberitakan atau orang-orang di luar Islam sana langsung yang diduga siapa? Yang diduga biasanya adalah umat Islam dan seterusnya. Kalaupun nanti terjadi ditemukan pelakunya umat Islam, itu bukan umat Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu umat Islam palsu. Hanya yang perlu kami sampaikan ini rambu-rambu untuk semuanya bahwasanya ini kekalahan kita di dalam media informasi. Kita tidak bisa memberikan informasi Islam lebih luas lagi. Maka mohonlah kepada Allah. Setiap saat mohonlah kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memperluas media informasi kita mulai dari televisi. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu kita untuk mewujudkan media-media televisi, radio memperluas itu semuanya sehingga paling tidak mengurangi. Kalau memangkas kebatilan di dunia itu tidak akan bisa karena memang kebatilan di, dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat orang yang berjuang di dalamnya. Kita memangkas kebatilan secara paripurna tidak akan bisa. Nanti akan hadir Imam Mahdi yang akan merubah semuanya. Tapi kita tetap harus berjuang. Tapi tidak boleh kita menyerah. Agar tapi kita harus, maka memohonlah kepada kita harus berjuang memohonlah kepada Allah dan sekarang sudah ada semoga Allah memudahkan kita. Kita ini adalah pejuang umat-umat Nabi Muhammad SAW ini. Allah mengirim ahli surga mulai dari yang menangani pertelevisiannya, izinnya, segala macam atau radio dan seterusnya, media-media. Media apa yang paling digandrungi oleh umat semoga umat Islam bisa berkiprah di dalamnya sehingga informasi tentang Islam ini bisa disampaikan oleh ahlinya informasi kebenaran tentang Islam dan bukan dipelintir dan dipalsukan seperti saat ini yang terdengar di negeri-negeri kafir sana akan tapi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Islam kadang dengan orang-orang fasir. Inna Allah sayang suruh kumbi, yang sayang suruh hadad dini birajulin fajir. Nabi pernah mengingatkan memang Islam itu kadang akan terangkat karena orang fajir bersama dengan isu-isu yang atau bersama dengan dusta-dusta yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah di negeri kafir sana ternyata menggugah sebagian dari orang kafir untuk mencari tahu tentang Islam yang sesungguhnya justru dengan itu semua malah masuk Islam dan begitulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi kita punya tugas untuk berjuang. Bagaimana kita memperluas. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang telah memperluas acara majlis ini yang kelihatannya hanya lingkungan berapa ribu orang ini. Akan tapi sudah disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Melalui media radio, internet, televisi. Dan semoga Allah Swt memberkati semua yang ikut bergabung di sini. Dan memberikan segala kebaikan.